Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang penjelasan arkanul iman Penjelasan rukun-rukun iman Dan kita sudah bahas bersama Rukun iman yang pertama Dan juga rukun iman yang kedua Yang pertama adalah beriman kepada Allah SWT Kemudian yang kedua adalah beriman dengan malaikat-malaikat Allah SWT Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada rukun iman yang ketiga yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab Allah adalah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya yang Allah utus kepada manusia di mana di dalam kitab-kitab tersebut terdapat petunjuk bagi manusia yang apabila diamalkan mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan beriman dengan kitab-kitab Allah SWT yang Allah turunkan kepada para rasul ini adalah rukun di antara rukun-rukun iman. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan beriman dengan kitab-kitab ini adalah termasuk pokok di antara pokok-pokok keimanan. Yang tidak sah keimanan seorang hamba sampai dia mengimani dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal mal wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Bukanlah kebaikan itu kalian memalingkan wajah-wajah kalian ke timur maupun ke barat akan tetapi yang namanya albir yang namanya kebaikan itu adalah kalian beriman kepada Allah dan hari akhir dan juga para malaikat dan juga kitab-kitab dan juga kepada para para nabi. Ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya seseorang beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman artinya wahai orang-orang yang beriman aminu billahi wa rasulih hendaklah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya wal kitabil ladzi nazzal ala rasulih dan hendaklah kalian beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada rasulnya yaitu maksudnya adalah kepada Rasulullah SAW yang berupa Al-Quran wal ladzi anzala min qabl dan berimanlah kalian terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran wa may yakfur billah dan barang siapa yang kufur kepada Allah wa malaikatihi dan juga kepada malaikat-malaikatnya wa kutubihi wa dan juga kepada kitab-kitabnya dan juga rasul-rasulnya wal yaumil akhir dan juga kepada hari akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh barang siapa yang kufur kepada Allah kepada malaikat kepada kitab kepada rasul dan kepada hari akhir maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril alaihissalam ketika beliau ditanya tentang al-iman, apa itu iman? Maka beliau mengatakan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan kepada hari akhir. Wa tu'mina qadar, kemudian engkau beriman kepada takdir Allah swt, khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang jelek. Ini juga menunjukkan kepada kita tentang wajibnya beriman dengan kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya, baik dari Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW. Demikian pula ijma' para ulama. Mereka mengatakan tentang wajibnya beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang mengingkari. Bagaimana cara beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada empat cara Atau ada empat perkara yang harus kita imani Di dalam kita mewujudkan iman kita kepada kitab-kitab Allah SWT Yang pertama adalah beriman bahwasanya Kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah SWT keyakinan dan kepercayaan bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at wal injil min qablu hudal Nas wa anzala al-furqan." Allah swt wa taala mengatakan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an bil dengan benar musaddiqan lima baina yadayhi sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya wa anzalat Taurata wal Injil dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil jadi Al-Qur'an yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan Taurat dan Injil ini juga diturunkan oleh Allah Swt. Mingkobul hudalin nas sebelumnya itu sebelum Al-Qur'an, hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa al furqan dan dialah yang telah menurunkan Al-Furqan. Ini menunjukkan bahasanya kitab-kitab tersebut, Al-Qur'an dan juga kitab-kitab sebelumnya ini turun berasal dari Allah Swt. Ini harus kita yakini. Kita beriman bahwasanya kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi, termasuk diantaranya kepada Rasulullah SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya, adalah berasal dari Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Allah mengatakan katakanlah Muhammad amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila alaina dan kami beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila ala Ibrahim dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail dan juga kepada Isa, wa Ishaq dan juga kepada Ishaq wa Yaqub wal Asbat dan juga kepada Yaqub dan juga Asbat. Wa ma utiya Musa dan juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Musa wa Isa dan juga kepada Isa wan nabiyyuna min rabbihim dan kami beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi mir rabbihim dari, dari Tuhan mereka kita semuanya beriman beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Bahwasanya kitab-kitab tersebut Allah swt yang menurunkan. Baik diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Aisyah, termasuk adalah kepada Rasulullah SAW alaihi yaitu Al-Qur'an. Jadi yang pertama kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut berasal dari Allah. Kemudian yang kedua, beriman dengan kitab-kitab yang Allah beritahukan kepada kita namanya Beriman dengan kitab-kitab yang Allah beritahukan namanya Adapun yang tidak diberitahukan namanya Maka kita beriman secara global Jadi yang Allah beritahukan namanya Kabarkan kepada kita namanya kita iman. Bahwasanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Fulan Adalah namanya ini yang diturunkan kepada Nabi Fulan adalah namanya ini. Kita imani. Adapun yang tidak diberitahukan namanya, maka kita beriman secara global. Bahwasanya Allah menurunkan kepada Nabi Fulan tapi tidak diberitahukan kepada kita namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayinat, wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan." Allah mengatakan dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat dengan keterangan yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab. Bersama siapa? Bersama para rasul. Kami telah mengutus mereka dengan bukti-bukti yang nyata dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab. Masing-masing rasul diberikan kitab Menunjukkan bahasanya Kitab-kitab yang Allah turunkan ke permukaan bumi ini banyak Karena masing-masing Nabi diberikan kitab oleh Allah SWT Cuma yang diberitahukan kepada kita namanya hanya beberapa saja Yang diberitahukan namanya kepada kita hanya beberapa saja Yaitu hanya lima Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim Suhuf Ibrahim Suhuf ini adalah dari kata Suhifah Yang artinya adalah kitab Artinya kitab Ibrahim Yaitu kitab Yang diturunkan kepada Nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam Allah SWT berfirman Qad aflaha man tazakka Wa dhakara rabbihi rabbih fasalla Bal al hayata dunya Wal akhiratu khairu wa abqa Kemudian Allah mengatakan inna hadha Lafiz suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ayat-ayat ini atau keterangan-keterangan ini maknanya ada di dalam suhuf Ibrahim. Inna hadha Lafiz suhufil ula. Sesungguhnya ini berada di dalam suhuf yang awal-awal. Yaitu apa? Suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa alaihissalam. Ada yang mengatakan Suhuf Musa itu sama dengan Taurat Kemudian Allah mengatakan di dalam ayat yang lain Dalam surat An-Najm Am lam yunabba bima fi suhufi Musa Wa Ibrahim alladhi wafa Allah taziru waziratu wizra ukra Apakah belum dikabarkan kepada mereka Dengan apa yang ada di dalam Suhufnya Musa Kitabnya Musa Wa Ibrahim Dan juga di dalam suhuf Ibrahim Dua ayat ini menunjukkan kepada kita tentang adanya kitab Allah Subhanahu wa taala yang bernama Suhuf Ibrahim. Ini harus kita imani. Bahasanya ditujuk diturunkan kepada Nabi Ibrahim Suhuf Ibrahim. Nah, untuk saat ini Suhuf ini sudah tidak ada bekasnya. Jadi kita sudah tidak tahu di mana Suhuf Ibrahim ini. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara kitab yang Allah sebutkan namanya adalah Az-Zabur. Az-Zabur ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan makna Az-Zabur adalah kitab. Jamaknya adalah Zubur. Zabur ini adalah mufrad tunggalnya sedangkan jamaknya adalah Zubur. Maknanya adalah kitab. Artinya ini adalah kitab Nabi Daud Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam Allah menyebutkan kalimat Zabur ini Yang diturunkan kepada Nabi Daud Di dalam Al-Quran dua kali Allah mengatakan Wa ataina Dawud Zabura Dan kami telah memberikan kepada Dawud Zabur Ini Allah kabarkan kepada kita bahasanya Allah telah memberi kepada Nabi Dawud kitab Az-Zabur Oleh karena itu kita beriman Dengan kitab ini Bahasanya Allah SWT telah Menurunkan sebuah kitab kepada Nabi Dawud Yang bernama Az-Zabur Kemudian yang ketiga Adalah At-Taurah At-Taurah Ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan kalimat At-Taurah ini berasal dari kalimat Ibrani, bahasa Ibrani. Yang artinya adalah ajaran. atau roh, artinya adalah ajaran. Di dalam sebuah hadis terjadi dialog antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam berkata, "Anta Musa, alladhi istafaka Allah bi wastafaka li nafsihi wa anzala alaika at-taurah. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, "Apakah engkau yang adalah Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dengan kenabiannya yang telah Allah pilih untuk dirinya wa anzala alaika taurah dan yang telah menurunkan kepadamu Taurah." Kemudian Musa mengatakan, "Na'am, iya." Ini menunjukkan bahwasanya Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa anzala alaika Taurat dan dialah yang telah menurunkan kepadamu Taurat. Maka Nabi Musa mengatakan iya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah swt mengabarkan, eh, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Taurat ini telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Di dalam sebuah hadis, di dalam riwayat yang lain dari dialog antara Musa dengan Adam, Nabi Adam mengatakan wa talaqat Taurat biyadi. Dan dialah yang telah menuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Menunjukkan bahwasanya Taurat ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ibnu Majah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa isi dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah kabarkan tentang beberapa dari isi Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya adalah kisos. Bahasanya orang yang membunuh itu dibunuh dan orang yang mendolimi mata seseorang atau orang yang lain maka dibalas. Demikian pula orang yang mendolimi hidung, mendolimi telinga maka dibalas, dibalas, dikesos, dihukum dengan yang setimpal. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa katabna alaihim fiha dan kami telah menulis, kami telah menetapkan bagi mereka itu orang-orang Yahudi fiha di dalam Taurat annan nafsa bin nafsi bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa wal aina bil ain dan mata dibalas dengan mata wal anfa bil anf dan hidung dibalas dengan hidung wal udhuna bil udhun dan telinga dibalas dengan telinga was sinna bisin dan gigi dibalas dengan gigi wal juruha qisas dan bahwasanya luka-luka itu ada kisosnya Allah mengabarkan kepada kita di dalam ayat ini tentang sebagian dari isi Taurat. Bahwasanya di situ ada yang dinamakan dengan kisos, yaitu hukuman yang setimpal bagi orang yang mendolimi orang lain. Kemudian juga Allah mengabarkan di dalam di dalam Al-Qur'an bahwasanya di dalam Taurat itu ada kabar tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihissalam itu ada kabar gembira tentang kedatangan Rasul di akhir zaman. Dan ini dibaca oleh orang-orang Yahudi. Dibaca oleh mereka dan juga oleh para ulama mereka. Dan mereka mengenal sifat-sifat Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Rasulullah SAW sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Oleh karena itu orang-orang Yahudi mereka ini adalah orang yang menghuni kota Madinah terlebih dahulu daripada orang-orang Arab. Kenapa mereka datang ke Madinah? Karena mereka membaca di dalam kitab mereka bahwasanya akan keluar seorang nabi di akhir zaman yang dia akan keluar di daerah yang ciri-cirinya seperti ini. Maka mereka melihat bahwasanya Madinah ini adalah ciri-ciri yang paling mendekati daerah tersebut yang dikabarkan di dalam kitab mereka. Akhirnya mereka datang ke sini dengan harapan supaya nabi tersebut keluar dari keturunan mereka. Allah mengabarkan bahwasanya kedatangan Rasulullah SAW dengan ciri-cirinya itu ada di dalam Taurat. Allah SWT mengatakan Alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal injil Allah mengatakan orang-orang yang mengikuti Rasul seorang Rasul dan seorang Nabi al-ummi yang tidak bisa membaca yajidunahu maktuban indahum fit di mana nabi tersebut mereka mendapatkan dirinya mendapatkan ciri-cirinya maktuban indahum tertulis bersama mereka fit Taurat wal Injil di dalam Taurat maupun di dalam Injil menunjukkan bahasanya ciri-ciri Rasulullah SAW itu ada di dalam kitab mereka yaitu di dalam kitab Taurat kemudian di antara perkara yang ada di dalam kitab Taurat ini adalah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ciri-ciri sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sifat-sifat mereka itu sudah disebutkan di dalam Taurat. Sifat-sifat siapa? Sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Allah menyebutkan tentang ciri-ciri sahabat Rasulullah SAW. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan orang-orang yang bersama dia, yaitu para sahabatnya, mereka keras terhadap orang-orang kafir dan lemah lembut di antara mereka. Tarahum rukkaan sujadan kamu melihat mereka yaitu para sahabat Rasul itu mereka dalam keadaan rukkaan sujudan dalam keadaan ruko dan dalam keadaan sujud. Artinya mereka rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan minallahi Allahi waridwana. Mereka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, eh, keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan juga keridhaannya. Tazkiyah, rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka para sahabat melakukan ibadah tersebut adalah lillahi ta'ala Karena Allah SWT Simahum fi wujuhi min athari sujud Ciri-ciri mereka ada di dalam wajah-wajah mereka Dari bekas sujudnya Maksudnya di sini bukan bekas hitam Lidah itu bukan Tapi maksud, maksudnya adalah Cerahnya wajah-wajah mereka Dzalika mathaluhum fit Taurah. Itulah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil dan juga permisalan perumpamaan mereka di dalam Injil. Artinya sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sudah tertulis di dalam Taurat dan juga Injil. Ini kita yakini bahwasanya di dalam Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam itu ada sifat-sifat para sahabat Rasulullah SAW. Kitab Taurat ini diturunkan dengan bahasa Ibrani. Abu Hurairah mengatakan, "Kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah li ahli islam Abu Hurairah mengatakan, dahulu para ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi yang banyak tinggal di sini di Madinah ini, mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani. Kemudian mereka menafsirkan Taurat ini yang dengan bahasa Ibrani, menafsirkannya dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Ya ucapan ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih beliau. Menunjukkan bahasa Taurat ini diturunkan di dalam bahasa Ibrani. Dan perlu kita ketahui bahasanya Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS Ini sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi Sudah ditambah sudah dikurangi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Allah mengatakan, sungguh celaka terhadap orang-orang yang yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Mereka menulis kitab dengan tangan mereka Wahyakulun kulun, kemudian mereka mengatakan hada min Ini yang kita tulis ini adalah dari Allah Subhanahu Padahal bukan. Liyashtaru bihi thamanan kalila. Kenapa mereka menambah Taurat tersebut liyashtaru bihi thamanan kalila? Supaya mereka bisa mengambil harga dunia yang sedikit. Artinya untuk mencari dunia. Untuk mencari dunia mereka tambah mungkin membuat membuat ridha orang lain, membuat ridha manusia. Sehingga dia menambah apa yang ada di dalam Taurat dengan harapan bisa mencari dunia dengan tambahan ini tadi. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Maka sungguh kecelakaan bagi mereka karena apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Dan sungguh kecelakaan karena apa yang mereka usahakan. Ini menunjukkan bahasanya orang-orang Yahudi mereka telah menambah apa yang ada di dalam Taurat. Dari siapa? Dari mana kita tahu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga mengurangi mengurangi apa yang ada di, di dalam Taurat yang kira-kira tidak menguntungkan mereka, mereka kurangi, mereka sembunyikan. Allah mengatakan, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab." wa ya'fu an katsir. Wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, telah datang kepada kalian rasul kami, yaitu Rasulullah SAW. Yubayyinu lakum menerangkan kepada kalian kathiran sebagian besar atau kebanyakan dari apa-apa yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Telah datang kepada kalian rasul kami yaitu Rasulullah SAW menerangkan kepada kalian kebanyakan dari apa yang kalian sembunyikan dari kitab kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ada sebagian ayat yang ada di dalam Taurat ini disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Jadi sekarang Taurat yang ada sekarang itu adalah sudah dirubah, bukan murni yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu yang ketiga yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam ini kita imani. Bahasanya Allah menurunkan kepada Nabi Musa sebuah kitab yang bernama At-Taurah. Kemudian yang keempat adalah Al-Injil. Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kalimat Injil di dalam bahasa Yunani ini maknanya adalah kabar gembira. Adalah kabar gembira. Apa dalilnya bahasanya Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam? firman Allah Subhanahu wa taala wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahu al Injil Allah mengatakan dan kami telah kirimkan setelah mereka yaitu setelah para rasul siapa Isa bin Maryam kami kirimkan kami utus Nabi Isa ibnu Maryam setelah para rasul musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah yang tugas beliau adalah membenarkan kitab yang ada sebelumnya yaitu kitab Taurat. Kemudian Allah mengatakan wa atainahul Injil. Kemudian kami berikan kepadanya itu kepada Nabi Isa alaihissalam al-Injil. Jelas bahwasanya Allah Swt di sini mengabarkan bahwasanya Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan fungsi dari Injil adalah untuk membenarkan kitab yang datang sebelumnya. Kitab yang datang sebelumnya adalah Taurat. Jadi kebanyakan hukum-hukum yang ada di dalam Injil ini mengikuti syariat sebelumnya. Yaitu mengikuti apa yang ada di dalam Taurat. Makanya Allah mengatakan musaddiqal lima baina yadayhi minat Taurah untuk membenarkan apa yang ada atau kitab yang datang sebelumnya yang berupa Taurat. Jadi Injil itu hanya sekedar membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Oleh karena itu Nabi Isa alaihissalam dalam masalah syariat kebanyakan beliau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Beliau tidak membawa sesuatu yang yang baru. Apa, apa, apa, apa yang beliau bawa di dalam Injil ini semuanya adalah mengikuti apa yang ada di dalam Taurat, kecuali beberapa hukum saja. Ada beberapa hukum yang sedikit itu menghapuskan apa yang ada di dalam Taurat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah wa li uhilla lakum ladzi hurrima 'alaikum." Nabi Isa alaihi mengatakan, "Aku datang untuk membenarkan apa-apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat. Membenarkan saja, bukan merubah." kemudian untuk menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan bagi kalian atau sebagian untuk menghalalkan sebagian dari apa yang diharamkan kepada kalian sebelumnya jadi beliau membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan menghalalkan sebagian dari apa-apa yang diharamkan kepada Bani Israel. Ini menunjukkan bahasanya di sana ada perubahan ya perubahan sedikit dari syariat Nabi Musa. Pada asalnya beliau yaitu Nabi Isa alaihissalam mengikuti syariatnya Nabi Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalam Injil ini ada beberapa kabar yang Allah beritahukan kepada kita di antaranya adalah tadi kita sebutkan bahwasanya di dalam Injil ini ada berita tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Injil juga ada sifat-sifat dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah ini harus kita imani. Bahasanya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu ada beberapa perkara ini. Itu ada berita tentang kedatangan Rasulullah SAW dan juga ada berita tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW. Dan untuk saat ini Injil Nabi Isa alaihissalam ini juga sudah dirubah. Sudah dirubah oleh orang-orang ahlul kitab. Oleh karena itu yang di, yang tersebar sekarang ini dinisbahkan kepada orang-orang yang datang kepada orang-orang yang datang jauh setelah Nabi Isa alaihissalam. Di sana ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana. Maksudnya adalah bahwasanya Injil-Injil ini ditulis oleh mereka. Adapun Injil-Injil adapun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam maka sudah lama tidak ada wujudnya. Jadi Injil-Injil yang ada sekarang dinisbahkan kepada orang-orang yang tidak diketahui biografinya, keadaannya dan juga tidak ada sanatnya dinisbahkan kepada mereka ya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohana dan masing-masing dari Injil-Injil ini dalam beberapa perkara banyak yang saling berselisih saling berbeda, berselisih antara satu dengan yang lain, antara satu Injil dengan Injil yang lain. Yang menunjukkan bahasanya ini bukan lagi Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi Injil yang ada sekarang ini juga sama dengan keadaannya dengan Taurat, yaitu sudah dirubah oleh orang-orang ahlul kitab. Nah kita beriman bahwasanya Allah SWT telah menurunkan kepada Nabi Isa AS sebuah kitab yang namanya Injil. Harus kita imani. Kemudian yang kelima, di antara nama-nama kitab yang Allah kabarkan kepada kita adalah Al-Quran. Kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna Al-Qur'an itu diambil dari kata qara'a yang artinya adalah jamaah yaitu mengumpulkan. Kenapa dinamakan demikian? Karena Al-Qur'an ini telah mengumpulkan banyak perkara. Mengumpulkan perintah, mengumpulkan larangan. Di dalamnya ada ancaman, di dalamnya ada janji, di dalamnya ada kisah Di dalamnya ada berita Di masa yang akan datang Maka dinamakan Al-Quran Dan secara syariat Al-Quran ini adalah Pengertiannya Adalah Kalamullah Firman Allah SWT Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Dengan perantaraan Malaikat Jibril Yang tertulis di dalam mushaf Dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini adalah Al-Quran Firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Dengan perantaraan Malaikat Jibril Yang tertulis di dalam mushaf Dari Al-Fatihah sampai An-Nas Ini yang dinamakan dengan Al-Quran Dan Al-Quran ini memiliki beberapa keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya Yang pertama bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Tidak ada kitab setelah Al-Quran. Kemudian yang kedua, kewajiban bagi kita adalah mengimani Al-Quran ini secara terperinci. Artinya, kita imani dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, kita benarkan kabar-kabarnya, kita beriman dengan Al-Quran ini secara terperinci. Lain dengan iman kita dengan Taurat dan Injil itu adalah iman secara global. Ya kita beriman bahwasanya Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Beriman bahwasanya Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa secara global saja. Adapun terhadap Al-Qur'an maka kita imani secara terperinci, kita laksanakan perintahnya, kita jauhi larangannya, kita benarkan kabar-kabarnya semuanya. Ini yang dimaksud dengan iman secara terperinci. Kemudian di antara keistimewaan Al-Quran bahwasanya Al-Quran ini adalah mukjizah, mukjizah, ayat-ayat Allah swt, tanda-tanda kekuasaan Allah. Buktinya tidak ada di antara manusia sampai sekarang ini yang mampu membuat seperti Al-Quran. Bagaimanapun kefasihan dia di dalam berbahasa Arab, para syair-syair yang ada di zaman Rasulullah SAW di mana zaman tersebut adalah zaman keemasan terhadap bahasa Arab. Mereka tidak mampu untuk membuat seperti yang seperti Al-Qur'an dan mereka mengakui bahwasanya Al-Qur'an ini adalah bukan ucapan manusia. Mereka mengenal syair dari awal sampai akhir. Bagaimana bentuk-bentuk syair? Ketika mereka membaca Al-Quran Mereka menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwasanya ini bukan dari ucapan manusia ini adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Allah mengatakan, "Katakanlah wahai Muhammad, seandainya manusia dan jin itu berkumpul semuanya untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, niscaya la yaktu nabi mitlihi niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkannya walau kana ba'duhum li ba'din zahira meskipun sebagian mereka menolong sebagian yang lain seandainya semua manusia jinnya dan juga manusianya berkumpul untuk membuat Al-Qur'an atau yang semisal dengan Al-Qur'an niscaya tidak ada yang bisa mendatangkannya dan sampai saat ini ya tidak ada yang bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an menunjukkan bahwa ini adalah mukjizat. Menunjukkan tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keistimewaan Al-Qur'an bahasanya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Menjaga Al-Qur'an, menjaga maknanya dan juga lafadznya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra yaitu Al-Qur'an wa inna lahu lahafidun dan sungguhnya kami yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Dan sampai sekarang Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini sama. Dengan yang setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, seratus tahun yang lalu Dari sejak 1400 tahun yang lalu al ya itu Tidak berubah, tidak bertambah dan tidak berkurang Lain dengan kitab-kitab sebelumnya Sudah bertambah dan juga sudah berkurang. Kemudian diantara keistimewaan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan secara bertahap. Adapun kitab-kitab sebelumnya maka diturunkan secara langsung. Ini adalah keistimewaan Al-Qur'an. Dan diantara antara faedahnya adalah supaya ini lebih mengena di dalam hati Rasulullah SAW. Lebih dipahami dan lebih mengenal lebih mudah dihafal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Berkata orang-orang kafir berkata kepada berkata tentang Al-Qur'an. Mereka mengatakan, "Seandainya Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya yaitu kepada Nabi Muhammad SAW jumlatan wahidah." Satu kali saja karena mereka tahu bahasanya kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, Zabur itu diturunkan secara langsung. Nah, ini maksud mereka hanya sekedar ingin membantah saja. Seandainya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkan secara langsung. Maksud mereka hanya ingin bantah bantah saja kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami menetapkan hatimu dengan menurunkan Al-Qur'an secara berlahan-lahan. Ada kejadian turun Al-Qur'an, ada kejadian turun Al-Qur'an. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama beliau. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikianlah supaya kami menguatkan kamu, menguatkan hatimu. Itu adalah beberapa keistimewaan Al-Quran Dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya Kemudian cara yang ketiga Untuk beriman Dengan kitab-kitab Allah SWT Adalah membenarkan Kabar-kabar yang sahih Yang ada di dalam kitab-kitab tersebut kalau kitab Al-Quran Maka kita benarkan semuanya Karena apa yang ada di dalam Al-Quran Ini semuanya sahih Adapun kitab-kitab sebelumnya Maka kita membenarkan Kabar-kabar yang sahih Di dalam kitab-kitab tersebut Adapun kabar-kabar yang tidak sahih Di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Maka tidak kita benarkan Jadi yang ketiga Cara beriman dengan kitab-kitab Allah SWT yang Allah turunkan adalah kita membenarkan terhadap kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut. Kalau itu Al-Quran maka kita benarkan semuanya Karena apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya sahih Adapun kitab-kitab yang sebelumnya Yang kita benarkan adalah kabar-kabar yang sahih saja Karena kitab-kitab sebelumnya Seperti Taurat dan juga Injil Ini telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu SWT bahwasanya sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah kabar-kabar yang dibenarkan oleh Al-Quran. Kabar-kabar yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti misalnya Taurat dan juga Injil dan kabar tersebut dibenarkan oleh Al-Quran Maka kita benarkan Kenapa kita benarkan kabar tersebut? Karena sudah dibenarkan oleh Al-Quran Ya seperti misalnya tentang kabar kedatangan Nabi Muhammad di akhir zaman Yang ada di dalam Taurat dan Injil Kabar ini di mana? Di dalam Taurat dan Injil Kita benarkan, kenapa? karena dibenarkan dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ini harus kita benarkan. Jadi kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil kalau sesuai dengan Al-Qur'an maka kita benarkan. Kenapa? Karena sudah diakui dan dibenarkan oleh Al-Qur'an. Di sana ada kabar-kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Artinya didustakan oleh Al-Quran. Di antaranya seperti yang ada di dalam Taurat Perjanjian Lama, bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam itu pernah mabuk kemudian telanjang. Disebutkan di situ bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam pernah mabuk kemudian beliau telanjang. Ini ada di dalam kitab Taurat. Dan ini diantara sifat-sifat orang Yahudi Mereka suka menyakiti para nabi Bahkan mereka membunuh sebagian para nabi Membunuh, menyakiti mereka, mencela mereka Dan kita tahu bagaimana usaha mereka untuk membunuh Nabi Isa AS Sehingga Allah selamatkan beliau dan Allah angkat Nabi Isa AS ke atas Nah mereka, diantara celahan mereka kepada Nabi adalah kata mereka bahasa Nabi Nuh alaihissalam ini pernah mabuk dan juga pernah telanjang setelah mabuknya. Kemudian di dalamnya juga di dalam kitab Perjanjian Lama dalam kitab kitab Taurat disebutkan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam beliau berzina dengan dua orang putrinya. Kemudian hamil dan juga melahirkan. Mengatakan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam ini berzina dengan kedua orang putrinya. Ini adalah kabar yang ada di dalam Taurat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kabar yang seperti ini harus kita dustakan. Itu kita dustakan 100%. Tidak mungkin itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pekerjaan dari orang-orang Yahudi yang mereka telah merubah at itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada di dalam kitab Taurat dan Injil kabar-kabar yang tidak ada pembenaran di dalam Al-Quran dan juga tidak ada pendustaan. Ada ada kabar-kabar di dalam Taurat dan Injil yang tidak ada pembenaran di dalam Al-Quran dan juga tidak ada pendustaan. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan. Tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan. Dalilnya apa? Rasulullah SAW mengatakan, La tusaddiku ahlal kitab ولا تكذبوه ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا Kata Rasulullah SAW Janganlah kalian membenarkan ahlul kitab Dan janganlah kalian mendustakan mereka Maksudnya Apabila ada kabar-kabar Di dalam Taurat dan Injil Yang tidak ada pembenaran dan juga tidak ada Pendustaan dalam Al-Quran Kata Rasulullah SAW Janganlah kalian membenarkan mereka ahlul kitab dan juga jangan kalian mendustakan. Tapi katakanlah amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah kepada mereka kami beriman kepada Allah dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami dan juga kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Kita beriman semuanya. Adapun kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil yang kita tidak tahu benar atau tidaknya, maka kita tidak membenarkan dan juga tidak kita dustakan. Kenapa? Karena ada kemungkinan itu adalah termasuk wahyu. Karena tidak semua yang ada di dalam Taurat dan Injil itu dirubah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian dirubah. Jadi sebagian masih ada wahyunya dari Allah SWT. Nah kita tidak mendustakan. Kenapa? Karena mungkin aja itu termasuk wahyu. Kenapa kita tidak membenarkan? Karena mungkin saja itu termasuk sesuatu yang dirubah oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya sikap kita terhadap kabar-kabar yang ada di dalam Taurat dan Injil yang tidak ada pembenaran dan juga pendustaan di dalam Al-Quran, sikap kita adalah tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Kemudian cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT yang keempat, yang terakhir adalah ber, beramal mengamalkan dan juga ridha dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya yaitu hukum-hukum yang belum dihapus karena kitab-kitab Allah SWT ada hukum yang terhapus artinya sudah diganti dengan hukum yang yang lain kita beramal dengan apa yang ada di dalamnya selama hukum-hukum tersebut belum dihapus di antaranya adalah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran di sana ada hukum-hukum di dalam Al-Quran Di dalam agama kita Yang sudah terhapus Maka ini tidak kita amalkan Yang kita amalkan adalah hukum-hukum yang belum terhapus Adapun kitab-kitab sebelum Al-Quran Maka semuanya sudah dihapus dengan kedatangan Al-Quran Jadi kitab-kitab yang datang sebelum Al-Quran Kitab Taurat, Injil Suhuf Ibrahim Suhuf Musa Zabur Maka semuanya sudah dihapus dengan kedatangan Al-Quran Oleh karena itu yang kita amalkan adalah apa yang ada di dalam Al-Quran Di dalam agama kita Kita amalkan selama hukum tersebut belum dihapus Adapun hukum yang sudah dihapus dengan hukum yang lain maka tidak boleh kita amalkan. Contohnya seperti misalnya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini adalah pernah disyariatkan dalam waktu yang pendek, kemudian dihapuskan sampai hari kiamat. Ini adalah pernah diamalkan tetapi sudah dinasak, sudah dihapuskan. Oleh karena itu tidak boleh seorang muslim mengamalkan amalan ini. Karena ini sudah sudah dihapus. Adapun syariat-syariat sebelum kita yang ada di dalam Taurat dan Injil maka boleh diamalkan apabila diakui dan disahihkan dibenarkan oleh agama kita. Apabila diakui dan disahihkan dibenarkan oleh agama kita maka boleh diamalkan. Kenapa? Karena diakui oleh agama kita. Kalau misalnya tidak diakui dan disalahkan oleh agama kita, oleh agama Islam, maka tidak boleh diamalkan. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan dibenarkan oleh Al-Quran. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, kitab Taurat, Injil, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihissalam dan dibenarkan, dikuatkan oleh Al-Quran. Maka kita amalkan. Contohnya adalah berpuasa Allah Subhanahu mengatakan ya ayuhaladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tatakum wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian puasa yaitu Ramadan kama kutiba ala ladzina min qablikum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian di mana di dalam kitab-kitab mereka berarti apa kewajiban berpuasa ini ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Nah ini boleh kita amalkan Kenapa? Karena sudah diakui oleh Allah SWT Sudah disahihkan, dibenarkan oleh Allah SWT La'allakum tatakun Semoga kalian bertakwa kepada Allah SWT Kemudian di sana ada hukum-hukum yang tertera di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang menyelisih terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah hukum-hukum yang berat yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, di sana ada beberapa hukum yang berat dilakukan oleh manusia. Ini sudah dihapus dengan kedatangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Umat-umat sebelum kita ada di antara mereka di antara hukum-hukumnya yang yang yang ada pada mereka apabila kain ini terkena najis maka cara membersihkannya harus dipotong. Jadi kainnya harus dipotong. Kalau dalam agama kita tidak diberikan keringanan dicuci. Kalau kalau najisnya adalah najis yang yang besar maka dicuci. Adapun orang-orang sebelum kita, maka cara membersihkannya adalah dengan memotong najis tersebut, memotong kain yang ada najisnya. Itu caranya. Tidak ada cara lain. Orang-orang sebelum kita, apabila mereka membunuh, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus dibunuh. Adapun di dalam agama Islam, maka ada beberapa pilihan dikembalikan kepada wali dari orang yang dibunuh tersebut. Ada dua pilihan, pilihan yang pertama dibunuh atau pilihan yang kedua diambil diatnya, di, diambil tebusannya. Jadi orang yang membunuh bisa dibunuh, bisa juga diambil diatnya, tebusannya. Dan ini dikembalikan kepada wali, pada keluarga orang yang dibunuh tersebut. Ini keringanan di dalam agama kita. Adapun umat sebelum kita kalau mereka membunuh maka tidak ada diat, tidak ada tebusan. Yang ada adalah dibunuh. Nah ini adalah syariat-syariat yang berat yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah ini sudah dihapus di dalam agama kita. Maka tidak boleh kita amalkan. Kemudian jenis yang ketiga adalah syariat-syariat, hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran di mana hukum-hukum tersebut tidak ada keterangan di dalam Al-Qur'an apakah hukum-hukum tersebut menyelisi atau sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi tidak tidak dibenarkan, tidak diakui dan juga tidak diingkari. Hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an tidak diakui dan juga tidak diingkari oleh Al-Qur'an. Maka menurut jumhur ulama, mayoritas ulama boleh kita mengamalkan amalan tersebut. Ini menurut mayoritas ulama. Dan nah, ini adalah pembagian tentang hukum-hukum yang datang di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Demikian disebutkan oleh para ulama rahimahumullah bahwasanya ada di sana hukum-hukum yang sesuai dengan Al-Quran, yang disetujui oleh Al-Quran, ada hukum-hukum yang tidak sesuai yang diingkari oleh Al-Quran, ada hukum-hukum yang tidak diingkari dan juga tidak diakui oleh Al-Quran Nah dengan demikian kita sudah e, menyelesaikan Poin yang ketiga Yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan e, insya Allah akan kita berikan kesempatan ya, Kepada jamaah sekalian untuk menulis pertanyaan Caranya dengan ditulis dengan kertas Kemudian diajukan ke depan bagi yang belum punya kertas maka bisa diambil kertasnya di depan. Ya. E, sambil menunggu pertanyaan dari hadirin, kita membaca pertanyaan yang belum sempat terjawab. Adakah kiat-kiat untuk membuang penyakit hati dari diri kita? Di antara kiat-kiatnya yang paling utama adalah kita berusaha untuk melawan. Ya apabila seseorang merasa di dalam dirinya ada penyakit hati, entah itu sombong, entah itu ria, entah itu bakhil, maka kita berusaha untuk melawannya dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Apabila seseorang memiliki penyakit bakhil, jarang mau bersedekah, maka kita berusaha untuk melawannya. Dengan cara bagaimana? Dengan membiasakan diri untuk bersedekah, dilawan hawa nafsunya. Apabila hawa nafsunya menginginkan dia untuk bakhil, maka dia lawan dengan cara bersedekah. Dilatih dirinya sehingga dia terbiasa kemudian akhirnya bisa hilang penyakit bakil ini dari dirinya. Kemudian juga di antara kiatnya adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita adalah Allahumma hdini li ahsanil akhlaq La yahdi li ahsaniha illa anta Ya Allah Tunjukilah aku kepada akhlak-akhlak yang baik yang, yang baik, yang paling baik Sesungguhnya tidak ada yang bisa Memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik Kecuali engkau Wasrif anni sayyaha Dan palingkanlah dariku Akhlak-akhlak yang tidak baik Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menghilangkan Tidak bisa memalingkan dari diriku akhlak-akhlak yang tidak baik kecuali engkau. Ini adalah doa dari Rasulullah SAW. Jadi kita berusaha mengambil sebab ya untuk menghilangkan melawan e, penyakit-penyakit tersebut. Kemudian yang kedua kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa semoga Allah menghilangkan penyakit tersebut dalam diri kita. Bolehkah mengganti kambing dengan kerbau untuk jamaah haji yang berangkat sekeluarga? karena sudah ada yang melakukan perbuatan tersebut. Mungkin di sini maksudnya adalah e, meninggalkan sebuah kewajiban. Pengkiasan kerbau lebih besar dan menyembelihnya di Indonesia bukan di Mekah karena lebih banyak yang miskin. Kalau yang dimaksud adalah menyembelih dam, dia menyembelih hewan karena dia meninggalkan sebuah kewajiban di antara kewajiban-kewajiban haji maka boleh dia menyembelih kambing atau menyembelih sepertujuh dari sapi atau sepertujuh dari ponta boleh tapi dengan syarat disembelih di Mekah di tanah haram kemudian dibagikan kepada orang-orang yang ada di tanah haram itu orang fakir miskin yang ada di tanah haram dan tidak boleh sedikit pun dia untuk mengambil dari daging tersebut. Jadi boleh dia menyembelih kambing atau sepertujuh onta ataupun sapi, tapi dengan syarat disembelih di tanah haram dan dibagikan untuk orang-orang fakir miskin yang di tanah haram. Pertanyaan semalam, malaikat Israel atau malaikat Ridwan Israel maksudnya Apakah kaum muslimin tidak boleh menyebutnya Karena tidak ada sebutan di dalam Al-Quran Ya, jadi masalah nama-nama malaikat ini adalah tauqifiyah. Kalau Allah SWT mengabarkan tentang nama-nama malaikat, maka kita mengimaninya. Tapi kalau Allah SWT, zat yang telah menciptakan malaikat tersebut, tidak memberitahukan kepada kita tentang namanya, maka tidak boleh kita memberikan nama. Karena ini adalah termasuk mengatakan sesuatu tanpa ilmu mengatakan sesuatu tentang Allah SWT yang tidak kita tahu. Jadi kalau Allah SWT tidak mengabarkan tentang nama seorang malaikat, maka tidak boleh kita menamakan dari diri kita sendiri. Karena ini butuh dengan dalil yang sahih. Membutuhkan dalil yang sahih supaya kita bisa memberi nama malaikat tersebut dengan sebuah nama. Dan tadi malam sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwasanya malaikat penjaga surga ini bernama Ridwan. Bagi yang memiliki dalil silahkan di, disampaikan. Tapi selama ini atau sampai saat ini kita tidak menemukan dalil yang sahih yang menunjukkan tentang bahwasanya nama malaikat penjaga eh, penjaga surga adalah Ridwan. Dan tidak ada dalil yang sahih bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa bernama Israel. Jadi kita perlu dalil yang sahih untuk menetapkan bahwa malaikat pencabut nyawa adalah Israel. Allah hanya menyebutkan malakul maut. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut, yaitu malaikat maut. Itu aja. Tanpa diberitahukan kepada kita namanya. Jadi termasuk keimanan kita kepada para malaikat adalah kita beriman dengan nama-nama malaikat yang Allah beritakan kepada kita Adapun yang tidak diberitahukan kepada kita Maka kita beriman secara global Apakah pamrih kepada Allah SWT itu boleh? Misalnya memberi sesuatu dengan harap, dengan harapan ada balasan dari Allah SWT Pamrih kepada Allah SWT Itulah yang diperintahkan kepada kita Kita diperintahkan untuk beramal soleh dengan mengharap ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dinamakan dengan ikhlas. Ikhlas adalah seorang beramal soleh dengan mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan dengan ikhlas. Makanya di dalam Al-Qur'an dan sunnah disebutkan barang siapa yang mengamalkan ini maka dia dapat pahala ini. Barang siapa yang salat ini maka dia dapat pahala ini. Kenapa? Supaya mendorong kita mengamalkan amalan tersebut dengan niat untuk meminta pahala dari Allah Swt. Jadi pamrih kita, kita meminta pahala dan ganjaran dari Allah Swt. ketika kita mengamalkan sebuah amalan ini tidak mengurangi keikhlasan kita. Bahkan inilah yang dinamakan dengan ikhlas. Yaitu seseorang beramal soleh dengan tujuan untuk mengharapkan sesuatu dari Allah Swt. Jadi jangan kita samakan dengan tanpa pamrih yang ada di sekitar kita atau yang kita lakukan sehari-hari dengan manusia yang lain. Orang yang menolong saudaranya tanpa ingin imbalan itu dinamakan ikhlas tanpa pamrih. Itu antara kita, antara kita dengan saudara kita. Itulah yang dinamakan dengan tanpa pamrih. Maksudnya adalah menolong mereka tanpa mengharapkan imbalan atau balasan. Tapi ikhlas kepada Allah SWT Maksudnya adalah mengharapkan sesuatu dari Allah Bukan mengharapkan sesuatu dari manusia Orang yang sholat sunnah misalnya Mengharapkan pahala dari Allah Itulah yang ikhlas Kalau dia sholat sunnah Karena mengharapkan sesuatu dari manusia Meminta pujian mereka Mengharapkan dilihat oleh mereka Mengharapkan sanjungan mereka Maka ini yang dinamakan tidak ikhlas jadi ikhlas sekali lagi adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan tadi malam yang belum sempat kita e, sempurnakan jawabannya, apakah hukum doa berjamaah dengan mengeraskan suara? Sebagian sahabat itu ada yang pernah e, ingin berdoa, kemudian meminta para sahabat yang lain untuk mengamini. Berdoa dia dengan dengan mengeraskan suara dan meminta kepada yang lain untuk mengamini. Jadi pada asalnya diperbolehkan. Kalau misalnya kita sedang berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita, dengan teman-teman kita, kemudian tiba-tiba kita ingin berdoa kepada Allah Swt dan kita berharap supaya doa kita ini dikabulkan. Caranya bagaimana? Salah seorang berdoa kemudian yang lain mengamini. Amin, amin, amin. Artinya adalah ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah pada asalnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau kita kaitkan dengan sebuah ibadah yang lain. Kita khususkan di tempat tertentu atau di waktu tertentu. Kemudian dilakukan secara terus-menerus. Sehingga seakan-akan itu adalah sebuah syariat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti misalnya membiasakan berdoa secara berjamaah setelah sholat fardu pada asalnya diperbolehkan kita berdoa di mana saja. Seperti yang tadi kita sebutkan, kapan saja. Tapi kalau dilakukan terus-menerus setelah sholat fardu, artinya tidak sholat fardu kecuali dilakukan doa berjamaah. Yang salah salah seorang berdoa kemudian yang lain mengaminkan. Maka ini yang jadi masalah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan yang demikian. Beliau SAW tidak pernah melakukan yang demikian, artinya berterus menerus melakukan amalan tersebut setelah sholat fardu. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum. Seandainya itu baik, tentunya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sudah diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Seorang muslim membaca la ilaha illallah tanpa dituntun oleh guru. Apa sudah termasuk mangkala la ilaha illallah dakhala jannah? Ya sama saja apakah dia dituntun oleh seorang guru Ataupun dia mengucapkan La ilaha illallah sendiri Kalau dia mengucapkan La ilaha illallah Kemudian memenuhi syarat-syaratnya Maka insya Allah kalimat La ilaha illallah Ini akan bermanfaat baginya Jadi kalimat La ilaha illallah Akan bermanfaat bagi kita Kita akan masuk surga dengan kalimat tersebut Kalau kita memenuhi syaratnya di antara syarat-syaratnya adalah kita memahami, mengilmui kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar ucapan yang tanpa ilmu. Di antara syarat-syaratnya adalah kita ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tersebut bukan karena paksaan orang lain. Di antara syaratnya adalah kita jujur. Ya, di dalam mengucapkan kalimat tersebut bukan bohong seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Di antara syaratnya adalah kita mencintai Kemudian di antara syaratnya kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, bukan hanya sekedar ucapan. Adapun hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam praktiknya dia, dia tidak mengamalkan. Artinya dia masih menyembah kepada selain Allah, masih bergantung kepada selain Allah, masih menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, berarti dia hanya sekedar mengucapkan tetapi tidak mengamalkan. Nah, ini kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak disertai dengan syarat-syarat tersebut, maka tidak ada gunanya. Makanya sebagian salaf pernah didatangi oleh sebagian orang. Ya, dikatakan kepada beliau, "Bukankah kalimat la ilaha illallah ini adalah kunci untuk masuk surga?" Artinya orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Kemudian beliau mengatakan, "Iya." dan tidak setiap kunci kecuali di situ ada giginya. Tidak ada kunci kecuali di situ ada giginya. Kalau kamu memiliki kunci yang ada giginya, maka kamu bisa membuka pintu. Tapi kalau kamu memiliki kunci tetapi tidak bergigi, maka kamu tidak bisa membuka pintu tersebut. Dan yang dimaksud dengan gigi-gigi kunci tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah SWT semata Dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi Dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh